Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kalau fikum qala Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala Wa man yuaddi an akhihi wajiba Lahu ruju'u inna wa yutaliba Wa man yuaddi Dan barang siapa menunaikan An akhihi wajiba Suatu kewajiban dari saudaranya lahur ruju'u inna wa yutaliba. Boleh baginya merujuk kalau memang dia meniatkan untuk menuntutnya. Bagaimana maksudnya? Wa makna hadza dan makna hal ini anna kullaman adda an ghairihi dainan wajiban alaihi wa nawar ruju'a alaihi fa innahu yarji'u alaihi wa yalzamu al muadda anhu ma addahu anhu. Dan makna dari nazam ini atau dari kaidah yang terkandung di dalam menadzur ini adalah bahwasanya setiap orang yang menunaikan dari saudaranya hutang yang wajib atasnya dan dia meniatkan untuk merujuknya yakni misalnya saudara kita punya hutang dia belum mampu bayar kepada orang yang kasih pinjam uang lalu kita membantu kita bayarkan dulu ya, dengan niat nanti saya akan meminta ganti rugi dari dia atau mengarahkan hutangnya kepada saya karena saya membayarkan. Nah, kalau dia niatnya demikian maka boleh. Setelah dia membayarkan kemudian pada waktu berikutnya dia sampaikan hutangmu sudah saya bayar ke sana nanti kamu bayar ke saya. Ya. Nah, wa al muadda anhu ma anhu. Maka mengharuskan orang yang ditunaikan darinya tadi itu 6 melakukan apa yang harus ditunaikan darinya. Tetap dia belum gugur kewajiban hutangnya tetapi tidak lagi kepada orang yang menghutangi pertama, tetapi orang yang membantunya tadi. Itu kalau memang dari awal niatnya adalah enam untuk membayarkan hutangnya dan ini sah, ya, ini sah. Wa yadkhulu tahta dan masuk di bawah kaidah ini adalah jami'ud duyunil adamiyin. Masuk di bawah kaidah ini adalah seluruh hutang-hutang di antara manusia minal korb ya, dari pinjaman yang biasa wassalam termasuk pula assalam jual beli yang uangnya harganya diserahkan di depan wasmanis sila demikian pula harga barang-barang secara umum tidak cuma salam saja wa nafaqatil wajibati lizaujat demikian pula nafkah yang wajib untuk istri-istri seorang suami belum ada uang walaupun dia tidak nam mengatakan hutang tetapi ketika ada saudaranya ini saya hutangi ya. Nah, tetap dia akan harus membayar utang karena dengan ini saya hutangi berarti dia nawa an yutaliba. Ya, dia meniatkan untuk meminta kembalinya. Lu saya kan enggak utang. Kamu yang bawa utang. Iya kan, saya lafaz saya kan saya hutangi dan kamu menerima. Kamu sudah tanda tangan, ya. Kewajiban untuk istri-istri, wal mamalik demikian pula untuk budak-budak, ya. biaya yang dibutuhkan oleh para budak. Wal aqaribi wal bahim, wal bahaim. Demikian pula kerabat dan binatang-binatang ternak. Nah, wa yadkhulu fi hadha dan masuk pada kaidah ini pula adalah qada'ud dhamini wal kafili ma 'ala al madmuni anhu wal makfuli lahu. Dan termasuk dalam kaidah ini adalah menunaikan jaminan dan tanggungan atas orang yang dijamin atau orang yang ditanggung. Seperti seorang menyanggupi santri ini tiap bulan saya yang bayar SPP-nya, ya Nah, dia sebagai kafil. Ya. Atau kalau ada apa-apa saya menjamin. Ya. Nah, ini penjamin dan pengkafil. Laulam ya'zan fil domani wala kafalati walal ada. Walaupun dia tidak mengumumkan ya, jaminan tersebut dan tidak pula tanggungan serta penunaian tersebut. Wa hadza wa arruju dan semua ini kalau dia meniatkan rujuk, dia meniatkan untuk enam meminta kembali fa in lam yam fa in lam yanwi arruju'a fajruhu 'ala Allah maka adapun dia tidak meniatkan rujuk maka ganjarannya bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala wala yarji'u 'ala man adda dan tidak boleh dia merujuk hmm, dari apa yang dia tunaikan darinya ya, dari awal dia punya utang sudah saya bantu dia untuk membayar utangnya tapi saya enggak apa enggak niat untuk merujuknya untuk menagih dia maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang bersedekah, seperti orang yang enam memberikan hartanya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala eh, dengan sukarela. Enam, tidak dia tidak berhak untuk menagihnya. Jadi ketika dia menunaikan tersebut eh, innamal a'malu binniat tergantung dari niatnya. Kalau dia dari awal berniat untuk tidak menagihnya maka dia tidak boleh menagihnya. Tetapi kalau dari awalnya dia inna kalau dari awalnya dia berniat untuk menagihnya maka boleh. Ya, setelah itu dia menyampaikan hutangmu sudah saya bayar, nanti kamu bayar kepadaku. 6. Wa hadza aidan kulluhu fid duyun allati la tahtaju ila Dan ini semua adalah pada hutang-hutang yang tidak membutuhkan niat. Ya. Tidak membutuhkan niat. Yakni orang membayar hutang itu tidak membutuhkan niat. 6. Tidak membutuhkan niat. Fa amma ma yahtaju ila niyah, maka adapun apa-apa yang membutuhkan kepada niat, zakawati wal kafarati wa nahwiha fala yuadda an ghairihi illa idznih Adapun perkara-perkara atau hutang-hutang yang membutuhkan kepada niat, ya, seperti zakat, kafarah dan yang serupa dengan itu, maka tidak boleh ditunaikan kecuali dengan izinnya. Ya, kalau hutang, walaupun kita tidak berniat bayar hutang, ya. Tapi kan itu lagi didatangi polisi mau nggak mau harus bayar. Kita bayar walaupun dengan hati terpaksa, ya, ini keterlaluan membayar utang dengan terpaksa. Ini tetap sah, ya, tanggungannya gugur. Tetapi kalau hutang itu berkaitan dengan niat, ya, terutama hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, enam seperti zakat, kafar, ya, dan yang serupa dengannya, maka ini dengan izin dari orangnya. Ya. Jadi kalau seorangnya itu tidak niat untuk membayar zakat, Walaupun dibayar kepada orang lain kewajiban orang ini walaupun sudah dibayarkan dia tidak gugur. Kenapa? Karena dia tidak berniat membayar zakat. Dia tetap dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memiliki niat untuk bayar zakat tetapi dia tidak mampu kemudian saya bantu sudah nanti kamu bayar zakat ya sudah ya tidak apa-apa maka yang seperti ini dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan niatnya zakat tersebut di samping gugur kewajibannya jadi membutuhkan izin dari orangnya Lianna hadzal adaa la yubari'u man udiya anhu. Karena sungguhnya penunaian hal ini ini tidak menggugurkan kewajiban orang yang seharusnya mem membayar itu, ya, tidak menggugurkan kewajiban orang yang ditunaikan darinya. Liftiyajihi liniyati karena membutuhkan kepada niatnya, niat orang yang ditunaikan darinya tersebut. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wal wazi'u at-tab'u عن الإسيان كالوزع الشرعي بلا نكران الوزع التبعي perkara yang menyebabkan untuk meninggalkan dan perkara itu tabi'i alwazi al-wazi ini perkara yang menyebabkan seorang meninggalkan sesuatu ya, atau pencegah ya. pencegah atau penghalang enam wal wazi'u at dan penghalang yang secara tabi'i yakni penghalang dari isyan, dari kemaksiatan. Kal wazi'i syar'i bila nukrani. Itu seperti penghalang syar'i tanpa diingkari. Ya. Maksudnya bagaimana? Qala al-mu'allif rahimallahu taala, al-wazi'u an syai' huwa al-mujibu li tarkih. Al-wazi' wazi' dari sesuatu itu adalah perkara yang nah mendorong untuk meninggalkannya. Ini al-wazi', ini penghalang supaya tidak melakukan itu. Nah, wa ma'na hadza Anallah haram ala ibadihi al-muharramati syanatan lahum. Dan mana hal ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas hamba-hambanya perkara-perkara yang diharamkan sebagai penjagaan bagi mereka. Eh, Allah memberikan batasan-batasan mengharamkan kepada kita dari berbagai macam perkara bukan untuk menyusahkan kita tetapi justru untuk menjaga kita Allah mengharamkan khamar untuk menjaga akal kita Allah mengharamkan zina untuk menjaga kehormatan dan keturunan kita. Allah melarang pencurian untuk menjaga harta kita dan seterusnya. Seluruh larang-larang Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah menjaga seluruh kemaslahatan kita. Nah, ini hikmah. Kenapa Allah haramkan ini dan haramkan itu dalam rangka untuk menjaga kita, menjaga hamba-hambanya. Wa nasaba lahum ala tarkiha wazi'atin tab'iyatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memancangkan, meletakkan bagi mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan tersebut wazi'atun tabi'iyatan yakni perkara-perkara yang sifatnya tabii untuk meninggalkan perkara tersebut ya. demikian pula wawazi'atun syar'iyatan dan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan penghalang-penghalang syara syar'i ya. Allah turunkan ayatnya untuk melarang jangan lakukan ini la taqrabuz zina Nah, ini adalah waz'i syar'i. Demikian pula melalui lisan Rasulnya. Nah, dilarang mencuri, dilarang berbuat segala kezaliman. Nah, ini wazi' asyari. Adapun wazi' at tabai ada secara tabiat Allah jadikan pada diri manusia itu tabiat untuk tidak menyukai perkara-perkara yang yang diharamkan ya, memadarkan. Nah, فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له lahu مناسبة لتلك الجناية jinayah. Maka perkara-perkara yang jiwa ini ada kecondongan kepadanya, ada keinginan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman yang sesuai dengan jinayah atau pelanggaran tersebut. Khifatan wa thiqalan wa mahalan. Berat ringannya dan menyesuaikan keadaannya. Jadi hukuman yang Allah tetapkan itu sesuai dengan larangan yang Allah larang secara syar'i. Nah, <clears throat> ini. Nah, jadi waziat syar'i, waziatin syar'i, nah penghalang secara syar'i Allah datangkan larangan melalui nas, ya, melalui ayat maupun hadis. Yang seandainya dilakukan, dilanggar larangan itu ditetapkan hukuman, ya, hukuman yang sesuai, ringan atau beratnya atau tempatnya <clears throat> Nam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. lakukan. Nam. Wa amma al muharramatul lati tanfiru minhan nufus. Adapun perkara-perkara yang diharamkan yang memang pada asalnya jiwa itu tidak menyukainya, falam yuratib 'alaiha haddan. Maka tidak ada hukuman had atasnya, ya. Tidak ada hukuman had atasnya, ya. Jadi tidak ada hukuman potong tangan atau rajam, hukum mati dan seterusnya tidak ada iktifaan biwazi tabi'i nufratihi anha mencukupkan dari penghalang secara tabi'i dan tidak sukanya jiwa itu darinya wadzalika kaaklil najasati wasumum yang demikian itu seperti makan perkara yang najis jiwa tidak suka suruh makan najis tai suruh minum kencing tidak suka ya demikian pula minum racun makan racun Naam wa dan minumnya ya. Makan racun dan minumnya Fa innahu lam yurattib 'alaiha 'uqubatan. Maka sungguhnya tidak ada hukuman ya, di dunia atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, tidak ada hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, dalam keadaan memakan perkara najis itu haram. Minum minuman yang racun, makan racun itu adalah haram. Nah, tetapi tidak ada hukuman had Kenapa? Karena perkara-perkara itu Allah telah tanamkan yang namanya wazi'atit tabiyyah, Yakni penghalang secara <clears throat> tabi'i. Seorang tidak suka minum racun, seorang tidak suka makan najis. Nah, dan minum racun, makan najis adalah perkara yang haram, tetapi tidak ada hukuman. Kemarin dia minum racun sehingga dilaporkan di pengadilan ya, untuk dihukum berikutnya. Tidak. Ya. Nah, bal yaziru 'alaiha kasairil ma'asi allati lam lam yuratib 'alaiha uqubatan akan tapi yu'azir ya di enam jadi diberikan peringatan yang sangat keras ya, atasnya seperti kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang tidak mengakibatkan hukuman yakni hukuman had. enam ya. jadi larangan yang sifatnya tabii enam ini sama seperti larangan seperti syar'i, seperti larangan syar'i. Ya, bukan berarti karena oh tidak disebutkan di Al-Qur'an janganlah kamu meminum racun. Ya, tidak ada. Tetapi meminum racun tetap haram. Kenapa? Karena Allah jadikan dalam tabiat kita minum racun adalah sesuatu yang dibenci dari jiwa. Ya, terlebih orang minum racun termasuk dalam larang Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian memasukkan diri kalian kepada at-tahlukah, ya, kepada kebinasaan dan seterusnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, ini ini maksud dari nazam yang beliau sebutkan yakni pencegah secara tabi'i dari kemaksiatan itu sama seperti pencegah secara syar'i. Nah, tanpa diingkari, sama-sama haramnya, ya. Seorang tidak boleh berzina dan zina ini disukai oleh jiwa, ya. Sehingga barang siapa melakukan zina dihukum dengan had. Tetapi kalau minum racun tidak ada yang suka. Ya, tapi kalau ada orang yang minum racun dia ber, berdosa, ya, dia berdosa. Nah, kenapa? Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tabiat secara syar'i untuk menghalangi dari hal itu. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi ala tamami dan segala puji bagi Allah atas kesempurnaan yang atas penyelesaian nazam ini fil bad'i wal khitami wad dawami dalam permulaan dan dalam akhirnya dari awal akhirnya dan pada keseterusannya <clears throat> yang puji bagi Allah Subhanahu wa taala di awal, di akhir dan terus menerus senantiasa sanjungan Allah Subhanahu wa taala kita berikan. Nah, summa salatu ma'a salami sa'i sa'i. Kemudian salawat serta salam yang menyeluruh ala nabi wa sahbihi wa tabi'i adalah untuk nabi kita demikian pula para sahabat dan para tabi'in. Nah, alhamdulillah fi mabda'il umuri wa khitamiha Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada permulaan perkara wa khitamnya dan pada akhirnya wastidamatu dzalika alhamdu <clears throat> dan kebersinambungan sanjungan itu min asbabiz ziyadati li fadlillah wa karamihi itu termasuk enam sebab tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya ya, dan karunianya dan kemuliaannya ya, sehingga ini juga hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai suatu perkara, ketika kita menyudahi suatu perkara dan senantiasa tidak boleh putus sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini menjadi sebab tambahan karunia Allah Subhanahu wa taala la in la zidannakum Apabila kalian bersyukur pasti aku akan menambah bagi kalian nikmatku atas kalian. Wahamdulillahi alal umuri yujibu barakataha. Demikian pula sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu perkara atas perkara-perkara yang ada. Nam ini menyebabkan turunnya barokah, yakni menyebabkan turunnya barokah pada perkara tersebut. wazakah demikian pula tumbuhnya perkara tersebut, ya. Wa Nah, eh, wazakah dan sucinya. Wa namaaha dan tumbuhnya. Enam, ya. Sehingga ketika kita enam mencari nafkah, berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita adalah kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan barokah padanya, akan mendatangkan kesuciannya, akan mendatangkan pertumbuhannya, wahifdhaha minal afat dan menyebabkan penjagaannya dari berbagai macam kejelekan. Wa yujibu kamalan intifai biha dan itu akan menyebabkan sempurnanya mengambil faedah darinya, akan sempurna pengambilan faedah darinya Wa ana as'alullah biminnihi wa karmihi dan aku aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dengan <clears throat> karunia dan kemuliaannya alladzi tatalasha wa tadmahillu fi jambi al dhunub yang mana ya, dengan karunia dan kemuliaannya tatalasha yakni luluh wa tadmahillu dan hancur lebur di sisinya dosa-dosa ya, yakni dosa-dosa itu apabila disisikan dengan karunia atau disandingkan dengan karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala akan gugur dosa-dosa tersebut. Ya, maka beliau mengatakan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya. Ya, karena kalau sampai Allah memberikan karunia dan kemuliaannya, dosa-dosa yang banyak yang ada pada hamba tersebut akan luluh, gugur, hancur. 6 an yaj'ala fi hadhihi risalati jami'a ma asyarna ilaihi min hadhil fawaid ya. semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada risalah ini seluruh apa yang kami tunjukkan dari faedah-faedah yang ada wallahul muwaffiqul lisawab dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kebenaran wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat atas Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga beliau dan para sahabatnya serta Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Nam, Allah Taala alam bersuap. Nam ini yang telah kita baca. Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi memberikan taufik bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya dari faedah-faedah yang ada dengan ikhlas.